Tugas besar, amanah azimah yang karenanya Allah sebutkan dalam Quran ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين dan siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah dia beramal saleh dan mengatakan dirinya dari muslimin pertanyaan dari Rabbul Alamin yang maknanya adalah takrir penjelasan penetapan bahwa tidak ada yang lebih baik tidak ada yang lebih mulia wah kepada Allah yang karenanya pula dakwah ini menjadi misi yang diemban setiap rasul alaihi wasallam karena dia amalan besar tugas mulia maka para mursalin pun menjalankan amanat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ana minal musyrikin. Katakan ini adalah jalanku Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang mengikuti aku dan maha suci Allah sama sekali aku bukan dari golongan musyrikin. Maka dakwah sabilul mursalin سبيل الأنبياء Allah perintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil wa jadilhum billati hiya ahsan Berdakwalah kamu. Ke jalan Robmu dengan hikmah dan mau'idah hasanah wal jidal bil ilm billati hiya ahsan dan setiap mursalin demikian selalu berdakwah kepada kaumnya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت telah kami utus setiap kaum setiap umat seorang rasul berdakwah kepada mereka agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian segala yang disembah selain Allah segala yang ditaati mutlak selain Allah demikian kebesaran dan kemuliaan dakwah yang karenanya fadluha azim keutamaannya pun sangatlah besar Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis wala an yahdiyallahu bika Rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau saja Allah berikan padamu hidayah, Allah berikan hidayah pada seseorang melalui kamu. Karena kamu berdakwah padanya, karena dakwahmu itu bagimu lebih baik dari onta merah. Onta merah harta, perhiasan dunia yang sangat disenangi Arab, bangsa Arab. Harta yang sangat berharga bagi mereka. Humrin na'am. Sehingga makna hadis jika Allah berikan hidayah pada seseorang karena dakwahmu berarti itu bagimu lebih baik dari dunia dan seisinya yang perhiasan terbaiknya yang kalian senangi humrin na'am lebih baik dari dunia dan seisinya mengingat fadilah-fadilah yang begitu besar terhadap dakwah, menuntut masing-masing kita untuk haris Al-hirs itu badlul wus' untuk kita masing-masing meluangkan segala yang kita punya. Mengeluarkan segala yang kita bisa demi dakwah dan kemaslahatan dakwah. Karena keutamaannya sangat besar. Allah pun memerintahkan kepada umat ini Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum hendaknya ada dari kalian ini orang-orang yang berdakwah kepada khair, kepada kebaikan, Ikhwati a'izza A'azzakumullah Tentunya Dalam dakwah Amanat yang besar ini Banyak tugas banyak tanggung jawab yang kita pikul. Sehingga tidak mungkin tanggung jawab itu dibebankan kepada sebagian orang saja. Apalagi hanya kepada seseorang tetapi menuntut keterlibatan banyak pihak masing-masing. Perlu adanya ta'awun untuk dakwah ini. Ta'awun adalah khulukul mu'min. Akhlak seorang mukmin yang Allah perintahkan kepada mereka wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa bertawunlah kalian saling membantu saling memberikan aun saling menolong untuk albir jika digabung dengan takwa memiliki makna fi'lul khairat. Atau imtisal ma'murat. Dalam rangka menjalankan perintah. Menjalankan hal-hal yang baik. Kebaikan yang diridhoi Allah. Saling bantulah kalian satu dengan yang lain. Wattakwa. Wattakwa tarkul manhiyat meninggalkan larangan meninggalkan syar menjauhi yang diharamkan Allah untuk itu pula mukminin butuh ta'awun saling membantu satu dengan yang lain sehingga dipermudah dakwah itu menjadi ringan dengan keterlibatan banyak pihak. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. dan di dalam ta'awun dalam dakwah memerlukan kita harus ingat beberapa perkara penting yang tanpa itu akan sulit dan akan sia-sia segala daya dan upaya yang kita kerahkan. Yang pertama dan itu yang terpenting dan segala-galanya penentu adalah islahun niyah. Pembenahan niat. Keikhlasan kita, hanya mengharap ridha Allah semata. Hanya menginginkan yang di sisi Allah. Makanya perkara dakwah dalam Quran selalu imma itu dinisbatkan kepada Allah atau itu dinisbatkan kepada sabilullah jalan Allah Uman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah disandarkan dakwah itu kepada Allah atau sabil Ul hadihi sabili ad'u ilallah ini dinisbatkan juga kepada Allah Terkadang dinisbatkan itu kepada sabilullah. Jalan Allah. Menunjukkan pentingnya arti keikhlasan dalam dakwah. Bukan untuk kepentingan kita bukan untuk kemaslahatan diri kita tetapi Allah semata yang kita harap orang yang ikhlas kepada Allah akan terlihat bahwa dia tidak penting baginya untuk diletakkan di tempat-tempat amanat yang dengannya dia dikenal orang, diketahui banyak orang sehingga menjadi tenar dan mendapatkan popularitas. Tidak penting baginya jika orang itu mukhlis. Yang penting bagi dia, dia taat. Yang penting baginya, dia bisa memberi andil saham dalam dakwah dia mengharap pahalanya di sisi Allah. Makanya makna ikhlas ini yang Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis inkana fi siqayati fahuwa wa inkana fil hirasati fahuwa fi hirasa Jika dia dalam sikaya, sikaya itu bagian minum, ya, ini terkait mujahidin, terkait, terkait perang, jihad, sebilillah. Dia kebetulan ditugasi fisikaya ngurusi minum apa sih kalau sekarang mungkin namanya logistik ngurusi dapur bagi mujahidin nah, ini nyiapkan minumnya ininya maka dia benar-benar dalam siqaya wa in kana fil hirasa atau dia fil hirasa Hirasa itu penjagaan. Maka dia dalam penjagaan, penjagaan malam. Ronda. Karena pasukan ketika malam istirahat. Tentu harus ada yang jaga. Ronda malam. Menjaga kem atau basik. Agar tidak diserang musuh di malam hari. Nah yang Rasul katakan fahuwa fis fahuwa fil hirasa ada dua maknanya para ulama sebutkan yang pertama Rasul mengangkat maknawiyah mereka bahwa tugas mereka itu besar mulia walaupun itu hanya sekedar urusan mengasih minum itu tugas besar. Fahuwa fisiqaya. Jangan dianggap itu remeh. Fahuwa fil hirasa. Kalaupun dia dalam penjagaan. Besar. Amanat mulia. Agung. Walaupun dia hanya bagi kebagian ronda di malam hari. Amanat besar. Fala tastahin bil ma'ruf syai'an. Maka jangan ada satu kemarufan pun yang kamu sepelekan. Dalam ta'awun. Tentunya. Masing-masing ala thagrah. Menutup celah-celah yang ada. Kalau nggak gitu nggak akan bisa tegak. nggak akan berjalan ta'awun dibagi. Ini bagian si koya ngurusi makanan, dapur, konsumsi. Fulan bagian keamanan, jaga motor, parkir motor misalnya. Fulan masalah sound system dia yang atur ini itunya. Fulan bagian ini, fulan bagian itu. Dibagi. Dan itu tugas mulia. Hatta itu walaupun di mata kita kecil. Jangan kamu sepelekan terkait ummahat. Rasulullah sebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tuhdi ihdakunna dzil atau Di Bukhari di Adabul Mufrad Rasul sebutkan jangan kalian wahai ummahat mukminat meremehkan kemarufan sedikit pun. Kalaupun kalian hanya bisa memberi hadiah ke tetanggamu, ialah ke temanmu, ummahat yang lain. Zilf syak. Zilf itu yang ada di antara dua kaki kambing. Dilfshad. Kamu tahu kambing kan? Kakinya kan pecah begini yang bawah. Jarinya kan dua begini. Yang namanya dil daging yang ada di antara ini. Ada dagingnya Allah tipis sekali. Kalau kamu makan sop kambing, sop kaki, kamu kerokoti, ada sedikit tipis. Kalau hanya itu yang kamu punya untuk kamu hadiahkan, kamu sedekahkan, jangan kamu anggap remeh, berikan. Memang hanya itu yang kamu punya. Jangan kemudian kamu membatalkan untuk nggak enak. Masa ngasih cuman kakinya kambing ini, sepatunya itu loh yang bawa sendiri. Jangan kamu remehkan. Dan masing-masing orang, masing-masing kita nggak tahu mana amalan itu yang bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Allah Allah mana yang bermanfaat amalan kita. Belum tentu yang besar. Nasallallahu alafiyah. Bisa jadi yang kecil-kecil ini yang bermanfaat. Menjadi syafaat, menyelamatkan kita di akhirat. Dari azab. Bisa jadi yang remeh-remeh ini yang memasukkan kita ke jannah karena nilai ikhlasnya yang begitu besar. Rubba amalin sohir tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil kata Ibnu Mubarak jadi besar karena niatnya. Jadi berat. Semula itu ringan tapi jadi berkualitas berat karena nilai niatnya orangnya. Warubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Sebaliknya kadang amalan besar jadi kecil karena niatnya rusak. Jangan ada yang kamu sepilihkan. Jangan kemudian kamu kecewa dan sedih. Waduh, saya kebagian ditugasi jaga parkir. Hmm. enak fulan di dapur, celupat-celuput masuk mulutnya. Misalnya. Insya Allah tidak. Nah, waduh saya dibagi tugas apa misalnya e, nyiapkan tempat peristirahatan tamu ini itu, capek berat angkat-angkat ini itu. La di Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu seorang rohib yang sekian puluh tahun dia beribadah kepada Allah. Ibadah sekian puluh tahun, enam puluh tahun atau tujuh puluh tahun. enam puluh tahun kalau nggak salah riwayat sebutkan. Ibadah selama enam puluh tahun, Masya Allah. Dalam kebaikan. Lalu syaitan datang padanya perempuan Godawi ini itu sampai terjadi yang haram, zina. Naudzubillah. Nyesal rahib ini. Takut dia, dia lari menjauh dari desanya ke sana kemari. Perjalanan sekian hari dia nggak dapat makan, nggak dapat minum, habis bekalnya. Lapar yang sangat lapar. Sampai dia masuk masjid atau tempat ibadah begitu. Karena ini cerita di Bani Israel. Pasti dia masuk. Ada orang yang kasihan melihat dia, dia kasih roti. Dia sudah sekian hari gak makan, lapar yang luar biasa. Baru dia mau makan rotinya, datang orang fakir miskin. Ya fulan, aku dari kemarin gak makan, bagikan roti itu untukku. Dicuil itu roti dipotong sama dia. Alas kamu separuh, aku separuh. Kata Ibn Mas'ud, dia kiamat ditimbang amalan rahib ini. Ibadah dia yang sekian puluh tahun dengan kemaksiatan yang dia lakukan lebih berat maksiatnya. Kemaksiatannya lebih berat. salah ini ibadahnya sekian lama. Kemaksiatan ini dengan secuil roti. Sedekah yang dia berikan lebih berat secuil roti. Maka dia pun Allah masukkan ke dalam jannah. Asar dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Fala tastahin. Jangan ada yang kamu pernah remehkan dari amal ibadahmu. Kita nggak tahu mana yang manfaat. Wallahu alam. Bisa jadi yang kamu nggak senang ini yang bermanfaat. Yang kamu anggap kecil, yang kamu anggap remeh. Kita ingat seseorang yang Rasul sebutkan tiba-tiba dia diangkat derajatnya di jannah. Ditambah. Dia merasa nggak pantas untuk mendapat itu. Kok tiba-tiba dapat kenikmatan lebih, derajat yang lebih tinggi, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Dia tanya, atas apa ini ya Allah? Amalanku nggak sampai ke sini. Ibadahku iniku. Kata Allah, bala. Ingat kamu. Dulu ketika di dunia kamu pernah lewat di suatu jalan ada ranting yang ranting pohon masuk ke jalan gini orang kalau lewat terganggu kamu turun dari onta atau kudanya lalu dia potong dia singkirkan itu imatatul adza anit tariq menyingkirkan gangguan dari jalan sehingga orang nggak terganggu karenanya diangkat derajatnya fil jannah hanya karena nyingkirkan gangguan. Wal iman beda wasitun syu'bah. Kita tahu iman kita 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Tertingginya la ilaha illallah, terendahnya menyingkirkan gangguan. Ada paku, kamu singkirkan, ada pecahan kaca, wa ilah yang semisalnya. Mana yang manfaat kita nggak tahu. Maka tidak boleh ada yang kamu remehkan sekecil apapun itu kemakrufan yang bisa kamu amalkan. Bisa jadi karena itu kamu diselamatkan dari neraka. Bisa jadi karena yang kecil itu kamu dimasukkan ke dalam jannah. Muadzan dulu. Ya. Faddalu. Maka demikianlah kita kita pun mendapati para ulama kita, masyaih kita mengamalkan kebaikan sekecil apapun yang mereka bisa amalkan. Tidak ada yang diremehkan. Ada hadis yang menyebutkan keutamaan membersihkan noda atau kotoran di masjid walaupun itu hanya sekecil e, kotoran mata biasanya kamu kalau bersih-bersih mata ini kan ada ada apa namanya ya, kecil sedikit di sini biasanya putih gitu kamu bersihkan. Nah. Kita pernah menyaksikan sendiri Kita saksikan ketika Syekh Robi, Habibullah Ta'ala wa'afah di masjid yang dekat rumah beliau di Mekah kala itu Masjidnya Masya Allah bersih. Dengan hambal karpet hijau. Bersih Masya Allah. Terus ada kotoran sedikit kecil-kecil gitu, putih entah apa. Mungkin sisa debu atau apa. Ada di situ. Selesai sholat sunnah. Beliau ambili. Beliau masukkan ke sakunya Demikian kudua. Betapa sekecil apapun amalan itu, amalan khair, jangan kamu sepelekan. Itu amal besar. Ini makna pertama, fahuwa fisiqaya, fahuwa fil atau arti yang kedua fahuwa fis siqaya fahuwa fil hirasah artinya dia menjalankan dan menunaikan amanat yang diberikan padanya dengan penuh tanggung jawab dia disuruh mengurisi dapur minuman. Betul-betul dia semangat dan dia tunaikan dengan baik. Yang ini suruh jaga, ya betul-betul dia siap dengan bangga dan semangat dia jalankan tugasnya. Karena orang yang nggak ikhlas, begitu dapat tugas yang tidak dia inginkan, Dapat amanat yang dia anggap kecil, ah, sekalipun dia terima, apa ini? Nah disuruh parkir, males-malesan, atur sendiri motornya sana. Dia gak mau, Gak semangat menjalankan tugasnya. Tidak demikian orang yang mukhlis fahuwa fil hirasa, fahuwa fil sikoya. Dia tunaikan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Karena dia tahu itu khair dan ta'awun alal birri wa taqwa. Ini pentingnya keikhlasan dalam ta'awun dalam dakwah. Nggak penting. Dia mahmul. Mahmul itu nggak dikenal. Tidak diketahui orang. nggak disebut-sebut. Mahmulud zikr. nggak penting bagi dia. Ya tentunya kalau itu konteksnya perang, jihad, kira-kira menurut kamu ada pasukan perang besar gitu. Ini dibagi-bagi, ini bagian penyerangan sini, ini di sayap kiri, sayap kanan, ini bagian eh, amunisi, ini bagian itu, fulan bagian dapur, fulan bagian ronda malam tadi. Orang kalau ketika ini menang, pasukan ini ya, Allah berikan kemenangan padanya nah, dikalahkan musuhnya kufar dikuasai daerah itu yang disebut-sebut orang dipuji-puji orang siapa ya komandannya Masya Allah itu komandan fulan itu hebat taktiknya Allah yubarik Masya Allah pasukan ini hebat gini gini gini ya, disebut mereka yang dikenal Nggak akan ada orang nyebut-nyebut ini tukang masaknya yang pinter. Pasukan ini gara-gara tukang rondanya yang semangat. Ya nggak ada orang nyebut begitu. Dia makmul. Walaupun besar jasanya, tapi orang nggak ada yang nyebut dia, nggak ada yang. Tapi itu semua nggak penting bagi dia kan bukan itu tujuan dia. ciri seorang mukhlis. Yang kedua, dalam ta'awun, dalam dakwah, ya terkadang terjadi yang namanya gesekan ada kesalahpahaman, su'utafahum, ada yang overlapping, ada yang tumpang tindih, ada yang khilaf, ada yang lupa, ada yang ini, maklum biasa terjadi. Apalagi dalam dakwah, dalam tahu keterlibatan banyak orang is terjadilah yang semacam itu. Dibutuhkan jiwa-jiwa besar untuk lapang dada. Menerima kekurangan dan kelemahan saudaranya. Mungkin dalam tanda kutip dia yang menjadi salah satu korbannya. Dia yang menjadi objek kesalahan itu tertimpa padanya. Orang yang mukhlis wasi'us sadr. Lapang dadanya besar. Nggak masalah. Kata walaupun yang berbicara orangnya fihi ma fihi, tapi syahid yang diucapkannya besar maknanya. Mutanabbi pernah mengatakan watas guru fi ainil azimil azaimu wa ta'dhumu fi ainis saghiri saghairu tashuru fi ainil azim al azaimu di mata orang besar orang besar maknawi bukan besar badannya Artinya orang yang agung, orang yang mulia. Di mata dia azoim perkara besar kecil tashur di mata dia bagi dia seperti seakan suatu yang nggak pernah terjadi oh nggak masalah cik. Tetapi sebaliknya ta'zum fi aini saghir saghairu di mata orang kecil, orang kerdil, orang hina yang nggak punya keagungan, tidak berjiwa besar, perkara kecil gede sekali bagi dia. Seperti masalah besar, padahal saghair. Masalah kesalahpahaman, masalah ini, masalah masalah kecil sebetulnya. Wah dia bikin panjang, dia bikin besar. Gak bisa. Anak gak terima. Anak begini, kenapa kamu begini, antum begini. Nggak, betul gak dulu? Antum pernah bilang begini. Anak dengar dari fulan, sambil marah-marah. Kalau urusan kecil, sagair. Tapi di mata orang kecil itu besar. Sesuai kekerdilan jiwanya. Di mata orang besar, perkara besar kecil sesuai kebesaran dia. Dimaafkan di ini, nggak dianggap. Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan oleh Hafid <clears throat> pernah setelah beliau dibebaskan dari penjara kamu tahu siksaan azab yang ditimpakan kepada beliau berlangsung selama tiga dekade berurutan dari zaman Makmun kemudian Mu'tasim billah, kemudian al-wathiq bi amrillah, tiga khalifah. Siksaan adab, siksaan adab Imam Gara-gara Ibn Abi Du'ad. yang memprovokasi mereka dengan kebitaan kebidaannya Al-Muhim. Setelah beliau masa bebas ini, beliau panggil anaknya. Kata Imam Ahmad kepada si anak, lihat, adapun para khalifah itu, makmun Mutasim, billal Wathik, aku enggak ingin antara aku dengan salah satu dari kerabat Rasul SAW ada urusan nanti di Yaumul kiamat Maka mereka aku halalkan. Karena para khulafa ini Abbasiyah. Anak cucu Abbas. Paman Rasul SAW. Korobah. Aku gak ingin di Omul Qiyamah ada gesekan, ada perseteruan dengan salah satu keluarga Rasul SAW. Gak enak. Aku halalkan. Adapun jalad si tukang cambuk eksekutornya menyiksa beliau huwa ma'zur. Ma'zur. oh, itu maisha dia untuk ngasih anak istrinya bukan dari hati dia ingin nyiksa Imam Ahmad tapi dia diperintah dia hanya jalankan tugas kalau nggak gitu nggak makan dia Ma'zur. huwa fihil aku halalkan itu saja sudah penunjukan kebesaran Imam Ahmad. adab ya, sedemikian rupa. Bayangkan si eksekutornya langsung yang mukuli, ma'dzur kata beliau. Kemudian kata beliau, adapun Ibn Abi Duat baini wa bainahullah. Adapun benih Abi Duat antara aku dengan dia Allah di yaumul qiyamah. Hisab. Karena ini semua dalangnya, otaknya Ibn Abi Duat. Dia yang akan aku tuntut nanti di yaumul qiyamah. Berjalan waktu, beliau sakit, sakit, sakit dan semakin parah, semakin parah mendekati wafatnya rahmatullah alaih beliau panggil anaknya Taal. aku pernah katakan padamu ini tadi iya ayahanda aku mengingat salah satu hadis yang beliau bawakan di musnad pintu jannah salah satu pintu surga yang Allah jadikan dimasuki oleh orang-orang yang afina anin nas yang memaafkan orang bahkan yang berbuat dolim padanya mengingat fadilah itu untuk mendapatkan itu semua dan aku fi maut aku sudah dekat ajalnya orang merasa ini nah, aku persaksikan kepadamu bahwa hatta ibn Abi Duat fi hillin minni aku halalkan ibn Abi Duat aku halalkan demi mendapat fadilah itu tashur fi ainil azim azaimu kecil di mata orang besar perkara besar kalau jiwanya bukan besar nggak akan bisa. Ta'zum fi aini saghiru saghair. Di mata orang kerdil, orang kecil. Ya Allah, kesalahan gak sengaja. Khilaf, lupa saudaramu wa illa salah faham karena salah komunikasi, salah ini. Wih, bagaikan gunung jatuh. Dia proses, dia perpanjang, dia wih. Hanya urusan pribadimu. Beratnya untuk me, melapangkan dadanya atas kekurangan atau kesalahan dari saudara-saudaranya. Di depan Syekh Robi, Hafidhullah, pernah ada dua da'i cekcok Tajam sekali perselisihannya. Enggak ya Allah. Kamu yang dului. Oh, pakai bahasa Arab tentunya karena dari Arab sana. Kamu yang dului. Ana dengar dari fulan bahwa ente bilang anak begini begini begini. Enggak bisa. Ana dengar di kasat ente. Ente bilang anak begini. Oh, saling tuding, saling menyalahkan. Ini oh, don suara keras lantang. Nah, Kemudian saya katakan kepada mereka, kalian berdua, nah, walahaya tanpa malu, yang katanya sebagai da'i kepada manhaj salaf, berselisih urusan kalian yang ini mendahului yang katanya ya ada saksi inti yang bilang begini anak yang bilang begitu urusan pribadi kalian Kif kalian akan menyatukan umat? Kif kalian akan diharapkan mempersaudarakan umat? Kalian sendiri seperti ini. Wallahi kata Syekh, demi Allah, kalau seandainya di antara kalian ada yang membunuh anakku, anak kandungku, kamu bunuh jebret sampai mati, zulman dengan kedoliman, Lalu dia bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah bersungguh-sungguh dan dia minta maaf, aku maafkan. Allah selesai, nggak ada masalah. Kebesaran jiwa. Tasgur fi ainil azim. al adhaim di mata orang besar, perkara besar itu kecil. Lebih dari itu bahkan Rasul SAW ketika Fathu Makkah beliau kuasai Mekah sudah. Nah, bersama para sahabatnya dikumpulkan Quraisy yang ada. Quraisy saling berbicara satu dengan yang lain, abis kita hari ini. Kita dulu nyakiti Muhammad SAW. Kita dulu yang ganggu beliau dan para sahabatnya. Kita dulu yang begini, kita dulu. Sekarang mereka yang kuasa. Habis kita. Mati sudah. Dendam mereka kepada kita. Di saat kuasa. Di saat mampu. Kekuasaan ada di tangan sudah. Mau dipenggal-penggal mereka. Rasul kumpulkan mereka semua. Apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Apa dugaan kalian? Idhabu antumutulaka. Pergi sana. Semau kalian, kalian mau kemana kalian bebas. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Hanya beberapa gelintir orang yang disebut namanya yang harus dibunuh. Karena keterlaluan permusuhannya. Hatta dia bergelantungan di Ka'bah bunuh kata Rasul. Beberapa gelintir orang. Tapi keumuman mereka dibebaskan oleh Rasul SAW. Yang karenanya kemudian banyak yang masuk Islam. Melihat kebesaran Rasul SAW. Bayangkan dibebaskan, dimaafkan di saat kuasa. Kalau orang nggak punya kekuasaan, di sana maafkan. Dalam keadaan dia memang tertindas. Emang dia nggak bisa balas. Ya, orang bilang ya wajar saja, om dia nggak bisa memang. Tetapi ya, dalam keadaan kamu yang kuasa, kamu mau injek, kamu mau bunuh, kamu apa bisa. Di saat itu justru kamu memaafkan. Di situ besarnya nilai memaafkan. Di saat itu kamu berlapang dada. Ta'awun dalam dakwah tidak akan bisa dibangun tanpa ini satu soder. lapangnya dada gesekan pasti ada nggak mungkin tidak nah, ini tadi sebab-sebab tadi hmm. tafahum yang kurang baik ini salah komunikasi khilaf dan yang lain-lainnya. Nah. dibutuhkan satu sodor. Tanpa itu nggak akan bisa berjalan. Nah. Nggak akan bisa dakwah ini berjalan dengan baik, dia akan cenderung berjalan di tempat ah, tidak akan bisa maju ketika orang-orang yang berjiwa kerdil dan kecil yang memikulnya yang nggak bisa makanya para ambia para mursalin yang mengemban, mengemban amanah dakwah ini karena mereka orang-orang besar. Dari semenjak Nuh alaihi salam dan para rasul, para rasul, para nabi yang setelah beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Begitulah dakwah itu merupakan ruhul mukminin di antara mereka Dicontohkan itu para sah oleh para sahabat ridwanullah alaihim dan banyak hal. Pembangunan masjid Nabi, mereka ta'awun. Saling bantu ini itu untuk membangun berdiri. Dalam perang Khandaq, mereka ta'awun. Yang satu gali, yang satu ini, yang satu angkat batu. Sebagian mereka mengangkat dua batu sekaligus karena besar badannya. Yang Salman memberi usulan yang brilian radhiyallahu anhum ajmain. Begitu ta'awun. Ya ta'awanun dalam banyak hal. Sehingga kemaslahatan mereka dapati. Kebaikan Allah berikan kepada mereka dengan tahun mereka satu dengan yang lain. Ingatlah di dalam Tabrani dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an Rasulullah SAW sebutkan al khair syarr khazain wa mafatihu harrijal kebaikan dan kejelekan itu simpanan tersimpan seakan itu di dalam gudang tertutup. Kuncinya adalah orang, rija manusia ini. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair, mighlaqan lil syarr maka bahagialah. Tuba itu nama jannah atau pohon di dalam jannah. Bagi orang yang Allah jadikan dia itu kunci kebaikan pembukanya dan penutup kejelekan. Wa wailun li 'abdin ja'alahu Allah miftahan syarr mighlaqan lil khair. Dan celaka seorang hamba yang dia menjadi kunci pembuka kejelekan, penutup kebaikan. Semula itu tertutup, tersimpan. mesti dibuka, yang satu mesti ditutup. Kebaikan dibuka sehingga keluar itu kebaikan, tersebar itu kebaikan ke sana kemari, banyak yang merasakan merata, banyak yang mendapati kebaikan. Karena siapa? Karena kamu menjadi kuncinya yang membuka gudang tadi. Makanya bahagia jannah bagi hamba yang Allah jadikan dia miftahul khair. Mafatihul khair. Kunci pembuka kebaikan. Karena kamu saudara kamu mendapat kebaikan. Karena kamu, saudara kamu merasakan kebaikan. Melalui kamu, saudara kamu melihat, mendengar kebaikan. Kamu termasuk kunci. Kamu buka, kamu permudah. Masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Jangan kamu kira Hatta itu tukang parkir, jaga motor untuk daurah. Saudaramu dengan tenang duduk di majelis, mendengar, mendapat faedah, mendengarkan ilmu. Tenang dia merasa aman kendaraannya dijaga, dibawa kamu kunci kebaikan, dengannya saudara kamu merasakan dan mendapati kebaikan itu. Tanpa kamu bagaimana dia mendapatkan itu? Gelisah dia bingung. Waduh ya apa ini? Gak, dicuri ya nanti motor. ini gini. Bingung dia. Gak khusyuk, gak tenang. Gak bisa dapat faidah. Kamu kunci kebaikan. yang satu apa misalnya, bagian konsumsi sehingga perut saudara-saudaramu nggak kelaparan, anteng, tenang karena kamu kasih makan. Kamu kunci kebaikan. Dengannya saudaramu mendapat kebaikan karena kamu. Begitu yang lain-lainnya. Jika orang itu menjadi kunci pembuka kebaikan, dia ada berarti ada kebaikan bersamanya. Dia datang, datang kebaikan bersamanya. Dia berbicara, yang dia ucapkan adalah kebaikan. Orang dengar kebaikan, orang dapat kebaikan dari dia. Saudaranya senang, bahagia, karena selalu dalam kebaikan bersama orang ini, mengingatkan mereka kebaikan. Kejelekan dia tutup rapat-rapat. Sehingga orang lain tidak mengetahui atau tidak termadorotkan oleh kejelekan dan kamu juga yang punya andil kamu tutup, kamu jaga, kamu tahdir mereka dari kejelekan dan orang-orangnya. Kamu bantu, kamu jelaskan, kamu kasih buletin, kamu kasih majalah, kamu kasih tulisan, kamu ini. Kamu kuncinya. Kamu tutup kejelekan darinya. Mighlaq lishar. Tapi yang celaka seseorang yang dia justru kunci kejelekan ditutup sama dia. Sehingga orang terharamkan dari kebaikan. Orang lain atau saudaramu nggak bisa mendapat kebaikan dan kamu sebagai penyebabnya, kamu tutup itu kebaikan. nggak kamu buka, nggak kamu mudahkan. Kamu halangi kamu cegah. Adapun kejelekan justru itu yang dibuka. Sehingga orang kenal jelek, faham jelek, mengamalkan kejelekan. Boleh ya Walayyadubillah dari kamu. Mereka bermusuhan, mereka saling ke, mendam kebencian, perseteruan gara-gara kamu. Kamu yang buka. kamu yang memfasilitasi. Kamu hadir berarti hadir kejelekan itu bersamamu. Kamu datang, datang itu syar bersamamu. Kamu ada, ada syar bersamamu. Wal'iyadzubillah. Orang lain hanya mendapat syar dari kamu. Belajar syar dari kamu. Wail nama tempat di jahanam. Waliyahzubillah. Maka berusahalah masing-masing kita berdoalah memohon kepada Allah untuk dijadikan hamba-hamba yang mereka itu mafatihul khair maghalikus syarr kunci pembuka kebaikan. Apa yang bisa saya berikan untuk kebaikan ini terbuka sampai ke orang? Ya masing-masing sesuai kapasitasnya, kemampuannya. anak mampu angkat-angkat, ya Allah angkat-angkat. anak bisa jaga, anak bisa masak, anak bisa ini, anak bisa itu. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Dengan itu kamu sudah berusaha untuk menjadi mafatihul khair li ikhwanik bagi orang lain, bagi saudaramu. Itu mungkin beberapa perkara penting untuk kita selalu sadari dalam pentingnya ta'awun dalam dakwah ini. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk saya dan antum semua. Waffaqallahu jami lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين